PT Artois Pharma yang memproduksi Balpirik dan Karol Superpil mempersembahkan drama radio serial Tutur Tinular. Tutur Tinular, sebuah sandiwara radio serial dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya kerajaan Majapahit. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-21 dengan judul Pemberontakan Lembu Sora. seri ke-629 ini didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Ramapati, Narto Bantul sebagai Rawedeng, Heri sebagai Rayuyu, Ivonero sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Heri Stiono sebagai Sang Rama Wijaya, Refli Lubis sebagai Demung Wira, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, dan Asli Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Aduh, aduh. Hahaha, <laughs> sakit pinggang, encok, rematik. Minum karong super pil, buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok, encok kuloro, sakit pinggang jadi sempoyong. Pil, menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Akhirnya Lembu Sora dan keluarganya meneruskan perjalanan. Mereka bergerak menyusuri lereng bukit menuju tempat persembunyian Demung Wira dan teman-temannya. Demung Wira sendiri, mantri para kerama, patih emban, dan kurang lebih 200 orang anak buahnya berkuda mengiring di belakang kereta. Malam pun perlahan-lahan turun ketika kereta Lembu Sora sampai di tempat tujuan. Kita tinggalkan sejenak lembu Sora yang sudah berkumpul dengan bekas anak buahnya. Untuk sementara mereka tinggal dengan aman di lereng Gunung Brahma. Sekarang marilah kita pergi ke istana Majapahit. Rawedeng dan teman-temannya baru saja tiba. Rawedeng melaporkan peristiwa yang telah dialaminya bersama prajurit-prajuritnya. goblok. Kalian benar-benar goblok. Kalian ini bisa apa, huh? Apakah hanya kegagalan yang bisa kalian berikan kepada majikanmu? Dasar orang-orang tolol kamu. Ah, ampun Gusti Ramapati. Sebenarnya kami sudah akan berhasil membunuh Lembu Sora dan keluarganya, Gusti. Sudah akan berhasil itu belum berhasil tahu. Kau masih saja suka memutar lidah. Kau pikir aku ini goblok seperti kalian, ha? Sudah, sudahlah. Sekarang bagaimana dengan Tumenggung, Wilamarta, dan Kiderpana? Apakah kalian juga gagal menyingkirkan mereka? Uh, ampun, Gusti Ramapati. Ampun, ampun, ampun, ampun. Tolong. Kau tidak perlu minta ampun kepadaku. Cepat berikan laporan sejelas-jelasnya. Bagaimana dengan Tumenggung, Wilamarta, dan Kiderpana? Apakah kalian membiarkan mereka lolos dari Majapahit? Uh, tidak, Gusti. Tidak. Tidak bagaimana maksudmu? Huh? Ah, uh, kali ini kami berhasil menjalankan tugas dengan baik, Gusti. Setelah gagal membunuh Lembu Sora dan keluarganya, Tumenggong Wilamarta dan Kiderpana serta beberapa prajurit yang masih tinggal uh, bermaksud kembali ke Majapahit. Lalu, lalu bagaimana? Hmm? Kami berpapasan di tengah jalan, Gusti. Semonggong Wilamarta dan Kiderpana berusaha memberikan perlawanan ketika akan kami tangkap. Demikian juga beberapa orang prajurit. Nah, akhirnya terjadilah pertarungan sengit. Dan kami berhasil membunuh prajurit-prajurit itu. Dan meringkus Tumonggong Wilamarta serta Kiderpana. <laughs> bagus, bagus. <laughs> Ah, teruskan, ayo teruskan, teruskan. Uh, Kemudian Gusti, kami ikat mereka berdua di bawah pohon. Selanjutnya, kami bereskan bersama-sama, ah, Gusti. Benar apa yang kau laporkan ini? Kau tidak berdusta kepada aku Rawedeng. Benar apa yang dilaporkan Rawedeng, Rayuyu? Benar, Gusti Ramapati. Kami memang telah membunuh Tumenggung Wilamarta dan Kiderpana itu kami lakukan sesuai dengan perintah Gusti Ramapati. <laughs> Bagus sekali. Kali ini kalian tidak membuatku kecewa. Hmm. Sekarang mengenai Lembu Sora dan keluarganya. Jadi pada saat kalian bermaksud membunuh Lembu Sora berikut keluarganya, Mantri, para krama dan Patih Emban datang menolong. Begitu? Uh, benar, Gusti. Hmm. Kami terlibat pertempuran sengit di pinggiran desa Simping. Semula kami bermaksud bertarung mati-matian. Tapi kami pikir hal itu tidak perlu kami lakukan, Gusti. Mengingat kekuatan kami tidak seberapa besar. Uh, lagi pula, prajurit-prajurit yang kami bawa sudah kelihatan lelah di perjalanan, Gusti. Itulah sebabnya hamba mengambil keputusan untuk segera kembali ke Majapahit, Gusti. Hmm. Jadi sekarang Lembu Sora dan keluarganya sudah bergabung bersama perampok-perampok hutan itu? Kurang ajar. Rawade. Ah, iya, Gusti. Apa kau tahu kira-kira di mana tempat persembunyian mereka? Di mana kira-kira sarang prajurit-prajurit Majapahit pelarian itu? Ah, uh, Menurut perkiraan hamba, mereka bersembunyi tidak jauh dari desa Simbing Gusti. Kemungkinan besar mereka membuat sarang di lereng-lereng bukit sebelah utara desa Antapura. Tapi, ampun Gusti, hal itu belum bisa dipastikan. Itu hanyalah perkiraan hamba Gusti. Hmm, iya, baiklah. Untuk sementara waktu kita berhenti dulu mengejar mereka. Aku akan memberikan laporan lebih dulu kepada Gusti Prabu. Selanjutnya kalian tunggu perkembangannya. Kakang Kamandano? Kakang? Oh, ah, sudahlah. Janganlah persoalan itu kau pikirkan terlalu mendalam. Nanti kesehatanmu bisa terganggu, Kakang. Akhirnya semuanya menjadi begini. Paman Lemus Sora pergi dari Majapahit. Sekarang kita tinggal berdua saja, Buni. Kita tidak mempunyai teman lagi. Kita bakalan hidup di tengah-tengah orang yang tidak mempunyai kecocokan dengan kita. Kita harus bersabar, Kakang. Jika kita berani sabar, Sang Hyang Widiwasa pasti akan memberkati kita. Kasihan Paman Nembusora dan keluarganya. Paman Ramapati benar-benar licik dan kejam. Dia telah menghasut Tumenggung Wilamarta Marta dan Kiderpana. Kemudian menjerumuskan mereka dalam permainan kotor dan mereka pun jatuh menjadi korban. Untung aku segera datang. Kalau tidak entah apa yang akan terjadi dengan Paman Sora dan keluarganya. Apakah Paman Sora tidak melihat kehadiranmu, Kakang? Tidak, Bunyi. Aku memang sengaja tidak memperlihatkan kehadiranku. Aku hanya membantu Paman Sora secara diam-diam. Kulihat beberapa orang prajurit Majapahit berusaha membobol kereta. Tapi aku dapat menyelamatkan Nyai Sora dan putra-putrinya. Kenapa bisa menjadi seperti ini? Dulu kita semua adalah kawan. Kita adalah kawan-kawan seperjuangan. Mengapa sekarang bisa menjadi kacau balau seperti ini? Menurut pendapatku, semua ini bisa terjadi karena keserakahan, Kakang. Keserakahan, ketamakan, dan kesombongan. Jika manusia sudah dihinggapi penyakit serakah, tamak, dan sombong, maka kehadiran manusia itu akan membuat kacau balau lingkungannya. Oh. Dulu, Istana Majapahit ini merupakan tempat yang paling nyaman untuk menjalankan pengabdian. Tapi sekarang, oh, ternyata sudah jauh berbeda, Kakang. Iya, terlalu panjang jika harus diceritakan satu persatu. Bagaimana dengan kandunganmu, Bunit? Kulihat tubuhmu semakin segar dan berisi. Wajahmu senantiasa cerah. Ah, sebab aku merasa bahagia sekali, Kakang. Bukankah aku pernah mengatakan bahwa satu-satunya keinginanku sekarang ini ialah memberikan anak kepadamu? Dan rupanya Sang Hyang Widi mengabulkan keinginanku. Ah, itulah sebabnya wajahku senantiasa cerah Aku sedang mengalami kebahagiaan sebagai seorang calon ibu, Kakang. Oh, rasa-rasanya kebahagiaanku itu tidak akan bisa dinilai dengan cara apapun juga. Syukurlah. Mudah-mudahan Sang Hyang Widi senantiasa memberkati kita semua. Mudah-mudahan Sang Hyang Widi senantiasa melindungi Majapahit dan melimpahkan karunia-Nya kepada Gusti Prabu. mati kuku <laughs> Sakit pinggang, encok, rematik Minum karong super pil Buang air kecil jadi lancar Dan sakit pinggang hilang Aduh, aduh, sakit pinggang Jalannya sempoyongnya. Encok, encok kuloro Sakit pinggang Super Pill menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Silahkan duduk, Paman Ramapati. Terima kasih, Gusti Prabu. Bagaimana, Paman? Apakah sudah ada berita mengenai Tumenggung Wilamarta dan Kiderpana? Sudah, Gusti Prabu. Tumenggung Wilamarta dan Kiderpana sudah dapat dibereskan. Mereka memang bermaksud membokong Adi Lembu Sora dan keluarganya. Tapi rupanya mereka telah gagal ketika bermaksud kembali ke Majapahit mereka berpapasan dengan Rawedeng dan prajurit-prajuritnya. Mungkin karena kecewa, Tumenggung Wilamarta dan Kiderpana melampiaskan kemarahannya kepada Rawedeng. Rawedeng berusaha untuk menjernihkan persoalannya. Tapi nampaknya mereka sudah kalap. Akhirnya terjadilah pertarungan sengit Tumenggung Wilamarta dan Kiderpana terbunuh Gusti. Oh, baiklah. Mereka memang bersalah, Paman. Mereka tidak boleh melakukan perbuatan yang tercela seperti itu. Mereka boleh menaruh kesetiaan kepada Kebu Anabrang bekas pimpinannya. Tetapi mereka tidak boleh menggunakan jalan pintas seperti itu. Paman Lembu dan keluarganya sudah memperoleh hukuman yang setimpal. Kita semua harus merasa puas. Kita tidak boleh menyimpan ganjalan apa-apa lagi. Lalu bagaimana dengan Paman Sora? Sang Ramapati kemudian menceritakan apa yang telah dialami Rawedeng bersama teman-temannya. Bahwa Lembu Sora dan keluarganya akhirnya bergabung bersama mantri para krama dan patih emban. Sang Prabu kelihatan sangat kecewa mendengar berita itu. Demikianlah Gusti Prabu Menurut Rawedeng, Lembu Sora membatalkan niatnya pergi ke Tulembang. Apakah Rawedeng melihatnya sendiri, Paman Ramapati? Bagaimana kau bisa yakin dengan ceritanya? Rawedeng dan teman-temannya melihat sendiri Gusti Prabu. Bahkan mereka melihat lembu Sora dan keluarganya bergerak bersama-sama menyusuri lereng-lereng bukit di dekat desa Simping. Kalau Adi Sora bermaksud pergi ke Tulembang, seharusnya dia mengambil arah ke kanan. Kalau begitu, sangat disayangkan. Tetapi aku belum begitu yakin bahwa Paman Sora mau bergabung bersama-sama dengan Mantri Parakrama serta Patih Emban untuk membangkang kepada Majapahit, Paman. Hal itu masih perlu dibuktikan. Benar, Gusti Prabu. Hal itu memang masih perlu dibuktikan. Sekarang apa yang harus kami lakukan, Gusti Prabu? Begini saja, Paman. Carilah beberapa orang telik sandi. Telik sandi itu harus orang yang benar-benar berani dan mempunyai keahlian di bidangnya. Suruhlah mereka menyelidiki kegiatan apa saja yang dilakukan oleh mantri para grama. Berikut orang-orangnya. Dan kalau bisa, temukanlah di mana sarang persembunyian mereka. Uh, sudah begitu saja Paman Ramapati. Selanjutnya aku ingin mendapatkan laporan yang lebih jauh. Baik Gusti Prabu. Hamba akan segera menjalankan perintah Gusti. Sekarang hamba mohon diri. Pati kemudian mengumpulkan keempat orang anak asuhnya. Kepada mereka diperintahkan untuk mencari telik sandi yang berpengalaman. Beberapa hari kemudian, Rawedeng membawa 20 orang telik sandi. Mereka dikumpulkan di ruang pendopo rumah kediaman Ramapati. Dengar baik-baik. Inilah tugas-tugas yang harus kalian pikul. Tugas ini boleh dikatakan berat tapi juga boleh dikatakan ringan. Yang harus kalian selidiki ialah daerah di sekitar Simping. Menurut keterangan Rawedeng, daerah itu dicurigai sebagai daerah yang menjadi tempat persembunyian kaum perusuh. Nah, selidikilah tempat itu. Carilah keterangan tentang Lembu Sora dan keluarganya. Juga carilah keterangan tentang Demung Wira, Mantri Parakrama dan Patih Emban. Orang-orang itulah yang sekarang ini menjadi buron pemerintah Majapahit. Mereka harus segera ditangkap. Tapi ingat, mereka bergerak tidak sendirian. Mereka didukung oleh kurang lebih 300 prajurit pilihan. Karena itu kalian harus berhati-hati. Kalian tidak boleh tertangkap. Jika sampai kalian tertangkap, maka kalian harus menempuh jalan bunuh diri. Cukup jelas apa yang kau perintahkan? Nah, jelas, Gusti. Nah, sekarang berangkatlah. Jika kalian berhasil memberikan keterangan yang berguna, Kalian akan mendapat imbalan yang layak. Imbalan itu bukan hanya berupa uang, melainkan juga pangkat atau kedudukan. Sementara itu, di lereng Gunung Brahma, Lembu Sora sedang bercakap-cakap dengan Temung Wira, mantri para kerama dan patih emban. Mereka bicara tentang banyak hal, khususnya tentang keadaan Majapahit sebelum mereka tinggalkan. Ketika percakapan mereka sampai di persoalan Ramapati, mendadak dua orang anak buahnya terkopoh-kopoh datang. Maaf, maaf Gusti Lembu Sora. Maaf kalau kehadiran kami telah mengganggu. Ada apa prajurit? Apa yang terjadi? Seorang warga desa melaporkan bahwa ada empat orang berkuda berkeliaran di Antapura. Siapa mereka itu kira-kira? Oh, hal itu belum bisa dipastikan Tuan Dengwira. Tapi menurut warga desa itu, kehadiran mereka sepertinya mempunyai maksud-maksud yang kurang baik. Gelagat mereka sangat mencurigakan. Kalau begitu kumpulkan sepuluh orang prajurit. Jegat mereka di tepian sungai Antapura kalau bisa tangkaplah mereka. Tapi kalau mereka mengadakan perlawanan dan kalian mendapat kesulitan, bunuh saja mereka. Baik, Tuan Demungwira. Dua orang prajurit itu kemudian bergegas meninggalkan pondok kayu yang selama ini menjadi rumah tinggal Demungwira. Wira. Disitulah Lembu Sora dan keluarganya tinggal untuk sementara waktu. Patih Emban, coba tolong beritahu anak-anak semuanya. Suruh mereka meningkatkan kewaspadaan kita jangan terlalu percaya kepada orang-orang desa itu. Memang benar, mereka jujur dan nampaknya mereka berpihak kepada kita. Tapi kita tetap harus hati-hati. Sebab kalau sampai tempat persembunyian ini bocor, kita semua tidak akan mempunyai tempat lagi untuk menyelamatkan diri. Demung Wira segera melangkah bergegas meninggalkan serambi pondok. Tak lama kemudian bayangannya sudah lenyap di balik pohon-pohon hutan. Ah, Orang-orang desa itu sudah banyak membantu kami, Gusti Lembusora. Seringkali mereka datang secara diam-diam ke tempat ini. Mereka datang dengan membawa bahan-bahan makanan. Ya, Tapi kau juga harus bijaksana, Demung Wira. Kau jangan melibatkan mereka terlalu jauh. Kasihan orang-orang kecil itu. Mereka tidak tahu apa-apa. Jika mereka sampai tertangkap dan terbongkar karena telah menyokong perjuangan kalian, Desa tempat tinggal mereka bisa dibumi hanguskan. Benar Gusti Lembu Sora. Hal itu pernah terjadi menimpa desa kelahiran hamba sendiri. Desa Segaluh di bumi hanguskan. Dan sanak famili hamba dibunuh dengan semena-mena. Iya, tidak ada seorang pun bisa mencegahnya. Nampaknya Majapahit masih harus mengalami goncangan-goncangan. super pill, buang air kecil jadi lancar, dan sakit pinggang hilang. Aduh, aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongan. Encok, encok kuloro. Super Superpil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Mitra Karimata, Anda masih menyimak serial Sandiwara Radio Tutur Tinular di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. Dua orang prajurit melaporkan kepada Demung Wira tentang orang-orang berkuda yang menunjukkan gejala-gejala mencurigakan. Demung Wira kemudian memerintahkan sepuluh orang prajurit untuk melacak jejak mereka. Setelah dua orang prajurit itu pergi, Demung Wira meneruskan pembicaraannya dengan lembu sora. Mereka berbicara tentang banyak hal, terutama sekali tentang Majapahit. Ya, nampaknya Majapahit masih harus mengalami goncangan-goncangan. Benar, Gusti. Dan goncangan-goncangan itu justru timbulnya dari dalam tubuh pemerintah Majapahit sendiri. Bukan dari pihak-pihak luar. Demung Wira. Iya, Gusti. Dulu kau ku kenal sebagai salah seorang prajurit Majapahit yang berbakat. Kau mempunyai keterampilan, keberanian, dan pendirian. Itulah sebabnya kemudian kau ku angkat menjadi tangan kananku. Menjadi salah seorang kepercayaanku. Beberapa waktu yang lalu, Gajah Biru telah gugur karena berani menentang Majapahit. Demikian pula Rangga Lawe keponakanku sendiri. Sekarang menyusul kau Demung Wira. Apakah hal ini sudah kau pikirkan masak-masak? Ampun Gusti Lembu Sora. Kami prajurit-prajurit Majapahit yang sekarang bermukim di lereng Gunung Brahma ini sudah bertekad bulat. Kami tidak akan kembali ke Majapahit selama Ramapati dan cecunguknya masih bercokol di sana. Tapi sebenarnya kami masih tetap ragu akan perjuangan kami. Apa yang membuatmu ragu, Demung Wira? Itulah Gusti. Kalau saja Gusti Lembu Sora Sudi turun tangan memimpin kami. Kalau saja Gusti Lembu Sora Sudi menjadi panutan dan pimpinan kami, maka kami tidak akan ragu-ragu lagi. Aku tidak bisa berperang melawan prajurit-prajurit Majapahit, Demung Wira. Aku ini guru mereka, bapak mereka, pimpinan mereka. Bagaimana aku bisa berperang melawan anak-anakku sendiri? Tapi Gusti, kita tidak memusuhi Majapahit ataupun prajurit-prajuritnya. Prajurit-prajurit itu tidak tahu apa-apa. Yang kita musuhi adalah otaknya, dalangnya, si tua bangka Ramapati. Kami yakin Gusti, kalau Gusti mau memimpin kami, kalau Gusti mau berdiri di depan kami, Ramapati pasti akan merasa gentar Itulah yang kami butuhkan, Gusti. Kami butuh seorang pimpinan. Kami butuh seseorang yang dapat menyulut semangat perjuangan kami, Gusti. Tidak, Demung Wira. Kau tidak bisa membujukku dengan cara apapun juga. Duh, Gusti Sora. Apakah Gusti tidak melihat kepincangan ini? Apakah Gusti tidak melihat kebobrokan ini, Gusti? Semuanya gara-gara Ramapati. Ramapati itulah dalang seluruh malapetaka yang menimpa Majapahit. Dia mengaduk-aduk, mengobrak-abrik seluruh tatanan yang berlaku. Dia membuat kasak kusuk. Dia menghasut ke sana kemari. Dia membujuk-bujuk Gusti Prabu, mendekati Gusti Prabu dengan berbagai macam cara. Dan dia adalah tukang mencari muka Gusti. Orang-orang seperti inilah Gusti yang tidak dapat kami maafkan. Gusti Lembu Sora sendiri sudah membuktikannya. Bahkan Angger Lembu Giring sudah menjadi korban siasat busuk dari Ramapati. Karena itu Gusti, marilah. Turunlah Gusti Lembu Sora. Turun dan pimpinlah kami semua Gusti. Demung Wira, lupakanlah soal itu. Dalam hal ini kita mempunyai pendapat yang berbeda. Karena itu, marilah kita saling menghargai perbedaan kita masing-masing. Kau boleh menempuh jalanmu sendiri, sementara aku akan menempuh jalanku sendiri. Gusti Lembusora, apakah Gusti sampai hati melihat keadaan kami? Lihatlah Gusti, lihatlah prajurit-prajurit itu. Lihatlah anak-anak muda itu. Mereka sangat mengagumi kepribadian Gusti Lembu Sora. Mereka sampai terpelanting ke lereng-lereng Gunung Brahma ini justru karena mereka ingin menunjukkan rasa kesetiaan kepada Gusti Lembu Sora. Itulah yang salah Demung Wira. Mengapa kesetiaan itu kalian berikan kepadaku dan bukan kepada Sang Prabu atau kepada Majapahit? Disinilah letaknya kesalahan. Aku ini bukan seorang raja. Lembu Sora bukan raja. Kalian tidak pantas memperlakukan diriku secara berlebihan. Sudahlah, Demung Wira. Sekarang ini kau yang menjadi pucuk pimpinan laskar. Aturlah orang-orangmu, pimpinlah mereka. Nyalakanlah semangat di hati mereka agar cita-cita perjuangan kalian terlaksana dengan baik. Terima kasih, Gusti Lembusora. Hamba mohon maaf kalau sekiranya ada kata-kata hamba yang telah menyinggung perasaan Gusti. Kemana lagi kita sekarang? Kita sudah berkuda sepanjang hari. Kita sudah menjelajahi seluruh daerah Antahpura. Tapi kita belum juga menemukan keterangan-keterangan yang berarti. Kita tidak mungkin kembali ke Majapahit sebelum memperoleh keterangan. Iya, tentu saja. Kembali ke Majapahit tanpa memberikan keterangan kepada Gusti Ramapati. Sama halnya menyerahkan nyawa kita bulat-bulat. Lalu bagaimana kita sekarang? Sepertinya usaha kita memperoleh keterangan akan sia-sia. Oh, aku heran. Orang-orang desa itu nampaknya bekerja sama dengan kelompok Gusti Lembu Sora. Mereka sama sekali menutup mulut dan tidak mau memberi keterangan yang cukup berarti. Mereka berusaha merahasiakan tempat persembunyian Gusti Lembu Sora. Iya, kalau memang begitu, jelas kita akan mendapat kesulitan. Kita seperti menggantang asap atau berusaha menyapu angin. Pekerjaan kita pasti akan sia-sia. Lebih baik kita kembali saja ke Majapahit atau pergi sejauh-jauhnya. Dua orang telik sandi yang dikirimkan Ramapati itu nampaknya sangat putus asa. Mereka kelihatan sudah sangat lelah. Baru saja mereka bermaksud pergi, mendadak dari ujung jalan muncul prajurit-prajurit berkuda. pinggang, encok, rematik. Minum kawang Super pil buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok, encok kulo. Super Pill menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Kalian semuanya tidak perlu menutup-nutupi diri. Kami tahu siapa kalian dan dari mana kalian datang. Kalian pasti trik sandi yang dikirimkan oleh Ramapati. Bukankah dugaan kami ini benar? Kalian tidak perlu takut. Kami tidak bermusuhan dengan kalian. Tapi kalau kalian bermaksud mencari keterangan tentang diri kami dan kalian ingin melacak tempat persembunyian kami, kalian pasti akan kecewa. Kalian pasti akan gagal. Kami adalah Laskar Majapahit yang dipimpin oleh Tuan Kutumung Wira. Nah, sekarang kalian akan berkata apa? Oh, maaf. Iya, memang benar. Kami mengaku bersalah. Kami memang tarik sandi yang dikirim oleh Gusti Ramapati. Ah, lebih baik kalian segera kembali ke Majapahit. Dan laporkan kepada Gustimu bahwa kalian telah gagal memperoleh keterangan tentang diri kamu. Oh, tidak. Itu tidak mungkin. Kami tidak mungkin kembali ke Majapahit tanpa membawa keterangan. Kami pasti akan mendapat hukuman berat. Itu terserah pada kalian. Apakah kalian mau kembali ke Majapahit atau kalian mau bersembunyi sejauh-jauhnya, itu terserah. Kami tidak ikut campur urusan kalian. Nah, kami kira cukup. Oh, tunggu. Tunggu dulu. Oh, apa benar? Apa benar Gusti Lembu Sora sekarang sudah bergabung bersama Tuanku Demung Wira? Itu bukan urusan kalian. Tunggu dulu. Tunggu. Jangan pergi dulu. Kami tidak mungkin kembali ke Majapahit. Kami benar-benar akan merasa bersyukur seandainya kami boleh bergabung bersama kalian. Kami ingin bertemu dengan Tuanku Demung Wira atau Gusti Lembu Sora. Dapatkah kalian mengantarkan kami bertemu dengan beliau? Kau jangan coba-coba membodohi kami. Tidak. Sungguh. Kami bersungguh-sungguh. Kami tidak bermaksud meliciki kalian. Kami benar-benar ingin bertemu dengan Tuanku Demung Wira dan Gusti Lembu Sora. Hmm. Berapa orang teman-teman kalian semuanya? Kami semua berjumlah sepuluh orang. Menjelang fajar menyingsing tadi pagi, kami berpencar di kaki bukit Antahpura. Ya, kalau begitu kumpulkanlah teman-temanmu itu. Kutunggu kalian di sini. Dan setelah itu, aku akan mengantarkan kalian menemui Tuanku Patih Emban. Baiklah, baik. Kami akan mencari teman-teman kami dulu. Iya, iya, iya, iya, iya. Tunggu dulu. Aku ingin bicara denganmu sebentar. Bicara soal apa, Somali? Ah, apa yang kau lakukan ini? Hah? Kau ingin berkhianat terhadap Gusti Ramapati? Aku ingin bertemu dengan tuanku, Demung Wira, dan Gusti Lembu Apakah kau tidak setuju? Kita mendapat tugas untuk mencari keterangan dan melacak tempat persembunyian mereka. Bukan untuk tujuan yang lain. Aku tidak mempunyai tujuan yang lain. Kalau kau tidak setuju, kau boleh pergi sesukamu. Ah, bukan begitu. Eh, kau adalah pimpinan para telik sandi ini. Kau harus dapat membuat keputusan-keputusan yang baik. Yang berguna untuk kita semua. Baiklah. Dengarkan. Inilah keputusanku. Aku akan menemui tuanku Demung Wira dan Gusti Lembus Sora. Aku tidak akan kembali lagi ke Majapahit. Aku pun sudah muak dengan pembesar kerajaan seperti Ramapati itu. Nah, apakah sekarang kau sudah puas? Kau gila. Kau akan bergabung dengan mereka. Apakah kau sudah berpikir masak-masak? Aku tidak akan memaksamu. Aku juga tidak akan memaksa yang lain. Kalau kalian mau ikut, ikutlah. Tapi kalau tidak, kalian bebas memilih. Kalian boleh pergi ke Majapahit atau kalian pergi sejauh-jauhnya. Eh, apa yang akan kau capai dengan bergabung bersama mereka? Hah? Kau akan hidup sengsara di hutan-hutan. Kau akan hidup menderita di lereng-lereng gunung. Aku heran. Mengapa tiba-tiba saja pikiranmu berubah? Hah? Apakah kau sudah tidak waras lagi? Somali, kau tidak perlu ikut campur urusan pribadiku. Kau boleh suka, juga boleh tidak. Tapi kau tidak berhak melarangku. Aku bebas menentukan apa yang kuanggap paling baik. Nah, kalau kau sepaham denganku, ikutlah. Tapi kalau tidak, selamat berpisah. Mungkin kita tidak akan pernah bertemu lagi. Hop, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya. Celaka. Kalau begini aku harus kembali ke Majapahit dan melaporkannya kepada Gusti Ramapati. Hiya, hiya, hiya. Jadi kalian adalah para telik sandi yang dikirim oleh Ramapati? Benar Tuan Kupati Emban. Oh. Kami adalah para telik sandi. Kami ditugaskan untuk mencari keterangan tentang gerakan yang dipimpin oleh Tuanku Demung Wira. Hmm. Kami juga disuruh mencari keterangan tentang Gusti Lembu Sora. Di samping itu, kami harus dapat melacak tempat persembunyian Tuanku Demung Wira. Hmm. Semuanya ada berapa orang telik sandi yang dikirim Ramapati? Sepuluh. Semuanya sepuluh orang, Tuan. Tapi hanya seorang memilih kembali ke Majapahit. Sedangkan yang sembilan ingin bergabung bersama dengan Tuanku Demung Wira. Apakah keinginanmu bergabung itu bukan hanya sekedar siasat? Eh? Oh, Tuanku Pati Emban, kami bukan sedang bersiasat. Kami sudah jenuh dengan siasat. Kami sudah bosan dengan akal bulus. Sungguh Tuanku Pati Emban, Keinginan ini timbul dari dasar hati nurani kami. Uh, coba sebentar. Aku ingin tahu, mengapa kalian tiba-tiba berubah haluan? Huh? Apa yang menyebabkan kalian tertarik untuk bergabung bersama kami? Begini, Tuan Kupati Emban. Semua ini kami lakukan karena kami kagum terhadap pribadi Gusti Lembusora. Ketika kami memasuki desa Antapura, kami seolah-olah masuk ke suatu daerah yang penuh diliputi rahasia. Setiap kali kami bertanya kepada warga desa, tak ada seorang pun di antara mereka yang memberikan jawaban. Akhirnya kami tahu bahwa warga desa memihak kepada Gusti Musora. Kami sudah berusaha keras untuk mengorek keterangan dari mulut mereka. Bahkan beberapa orang di antara teman-teman telah melakukan tindakan kekerasan. Tapi mereka tetap tidak mau memberikan keterangan. Mereka memilih mati daripada harus membocorkan tempat persembunyian Gusti Lembosora. Itu sebagai suatu pertanda bahwa nama Gusti Lembosora masih tetap harum di tengah-tengah masyarakat. Orang-orang masih mengagumi kepribadian beliau. Kepribadian sebagai seorang pucuk pimpinan prajurit. Itulah Tuan Kupati Emban. Hmm. Itulah yang menyebabkan kami berubah haluan. Itulah yang mendorong kami untuk bergabung bersama Laskar Tuan Kudemung Wira. Coba sekarang dengar baik-baik. Iya Tuan Kupati Emban. Secara pribadi, aku tidak keberatan kalian bergabung bersama kami. Tapi tentu saja bukan aku yang memutuskan. Yang akan memutuskan adalah Demung Wira sebagai pimpinan laskar. Tapi coba pertimbangkan sekali lagi. Kalau kalian bergabung bersama kami, itu artinya kalian harus siap hidup menderita. Kami ini sudah dikucilkan. Kami sudah menjadi buron pemerintah Majapahit. Kami sudah dicap sebagai kaum perusuh. Bergabung bersama kami bukan pekerjaan yang mudah. Kalian akan hidup sengsara di lereng-lereng gunung ataupun di hutan-hutan. Dan ketahuilah, kami sendiri sampai sekarang ini belum yakin bahwa perjuangan kami akan berhasil. Karena itu pikirkanlah sekali lagi. Renungkanlah baik-baik. Kalian masih mempunyai kesempatan untuk kembali ke Majapahit. Tidak, Tuan Kupati Emban. Hmm. Kami sudah bertekad pula akan bergabung bersama pasukan Tuan Kudemung kami tidak peduli lagi akan nasib kami. Majapahit sudah tidak seperti dulu lagi. Majapahit terasa panas. Semakin hari semakin panas. Jika kami tetap tinggal di Majapahit, kami pun belum tahu nasib apa yang bakal menimpa diri kami. Karena itu Tuanku Pati Emban, bawalah kami menemui Tuanku Demung Wira dan Gusti Lembusora. Ajaklah kami bergabung bersama pasukan Tuan. Kami akan berjuang mati-matian. Kami siap mengangkat senjata melawan kelompok Ramapati sampai titik darah penghabisan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus drama radio serial Tutur Tinular hanya di Karimata FM yang dipersembahkan oleh PT Artois Pharma yang memproduksi Balpiri dan Karol Superpil.